Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pelajaran adab yang kedua yaitu wasiat untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada pada semua kondisi kita, pada semua keadaan kita. Baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, baik ketika bersama dengan umat manusia yang lain atau sedang bersendirian, baik dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka. Wasiat untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada pelajaran adab yang ketiga berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah berkata penulis rahimahullahu taala ad-darsus tsalits pelajaran yang ketiga fi huquqil khallaqil azim wa huquqi rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran adab berkaitan dengan hak-hak Allah yang Maha Pencipta. Dan pelajaran adab berkaitan dengan hak-hak Rasulnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pelajaran yang ketiga ini, penulis rahimahullahu taala memberikan wejangan kepada kita semua untuk memperhatikan dua hak ini. Memperhatikan haknya Allah, memperhatikan haknya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hak Allah dan Rasulnya itu saling berkaitan. Perintah untuk menunaikan kedua hak ini adalah perintah yang dibebankan kepada semua pihak pada sifat fardhu ain untuk masing-masing pihak, masing-masing person, masing-masing hamba. Dan perintah di sini tidak menunjukkan pilihan. Tidak kemudian dia memilih mana yang lebih enak menurut dia, apakah haknya Allah ataukah hak Rasul. Kalau yang dirasa dia enak maka dia kerjakan, yang dirasa berat ditinggalkan, tidak. Tapi perintah untuk memperhatikan dua hak ini bersifat ilzam, taklif. Bersifat harus untuk dikerjakan dua-duanya. Diperhatikan dua-duanya. Dipenuhi hak keduanya. Hak Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Qala al-muallif rahimahullah berkata penulis rahimahullah, "Ya bunai, wahai putraku, إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقك Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah penciptamu. Wa aujadaka dialah yang telah menghidupkanmu. Wa asbagha 'alaika ni'amahu zahiratan wa batinah dan dialah yang telah melimpahkan semua anugerah dan kenikmatannya untukmu. Yang bahir dan yang batin. Sejak kecil kita tanamkan anak didik kita, anak-anak kita. Kita tanamkan kepada mereka prinsip yang benar untuk mengenal siapa rohnya, Untuk mengenal siapa sesembahannya untuk mengenal bagaimanakah hak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Pada ucapan beliau ini beliau mengajak berpikir anak didiknya secara umum dan anak-anak beliau dan anak-anak kita semuanya secara khusus untuk berpikir diajak untuk merenungi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan jazakallah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Tidak ada satupun kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini sekecil apapun melainkan itu dari Allah. Kita tidak akan bisa terlepas dari nikmat Allah terfata'in. meskipun sekejap mata, tidak bisa. Binasa makhluk itu kalau terlepas dari kenikmatan Allah binasa hamba itu kalau terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau melanjutkan alam ta'lam annaka fi awwali amrik kunta nutfatan fi batni ummik. Apakah engkau tidak mengingat dulu bentuk pertamamu adalah setetes air yang hina yang ada dalam rahim ibumu. Kamu dulu itu adalah sesuatu yang remeh, sesuatu yang hina, diciptakan dari sesuatu yang remeh. Hendaknya kau mengingat itu. Fama zilta tataqallabu fi ni'mat rabbik wa rahmatihi. Sejak engkau seperti itu, terus engkau berada pada kenikmatan Allah. Terus engkau berada pada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terlepas. Sejak engkau ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada di dunia. Dari bentuk pertama. Setetes air yang hina. Sejak itu Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan melimpahkan, menumpahkan semua rahmat dan kenikmatannya untukmu. Hatta waladatka insanan kamilan. Hingga ibumu melahirkanmu dalam bentuk manusia yang sempurna. Telah sempurna penciptaanmu. Telah sempurna semua organ-organmu telah sempurna semua wujudmu dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya sempurna wa wahabalaka lisanan tatakallamu bihi Allah memberikanmu kenikmatan berupa lesan agar engkau bisa bicara dengannya wa ainan tubsiru biha Allah memberikan kepadamu nikmat mata agar engkau bisa melihat dengannya wa udhunan tasma'u biha dan Allah memberikan kepadamu kenikmatan telinga dan dengan itu engkau bisa mendengar wa aqlan tudriku bihi ma yadurruk wa ma yanfa'u dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu akal agar engkau bisa melihat bisa membedakan bisa merasakan mana yang berbahaya untukmu dan mana yang bermanfaat untuk dirimu. Di sini penulis menggiring kita semua untuk tafakur. Fi anfusikum afala tubsirun. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya mengingatkan kita semua, lihat diri-diri kalian, afala tubsirun? Tidakkah kalian melihat, memikirkan? Kita lihat diri kita ini dulunya tidak ada. Lam yakun syai'an madkura. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu kita ini bukan sesuatu yang disebut. Gak ada wujudnya. Ma'dum. Sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Mulai dari setetes air yang hina. Disitulah setar Allah memberikan semua kenikmatannya. Memberikan semua karunia, limpahan, nikmat, rahmat kepada kita semuanya tidak terlepas sejak itu. Sampai kita terlahir di dunia ini dengan bentuk ciptaan yang masya Allah sempurna, memiliki lisan untuk bicara, memiliki mata untuk memandang dan melihat, memiliki telinga untuk mendengar, dan yang lebih besar daripada itu semua, memiliki hati dan akal yang dengan itu kita bisa memahami, membedakan, dan mencerna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78 yang dibawakan oleh penulis rahimahullah Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian semua dari rahim-rahim ibu kalian la ta'lamuna syai'an dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tidak ngerti apa-apa. وَجَعَلَ لَكُمَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ Allah subhanahu wa ta'ala telah melengkapi dirimu dengan pendengaran, penglihatan, dan hati. La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kondisi ketika kita lahir itu tidak tahu apa-apa. Tapi Allah sudah memberikan kepada kita fasilitas yang mendukung agar kita nantinya bisa naik tingkat yang dulunya tidak tahu menjadi tahu, yang dulunya tidak bisa menjadi bisa. Awal kita lahir mungkin kita tidak bisa melihat perdana. Setelah itu sedikit demi sedikit semuanya menjadi jelas. Mungkin kita pertama kali tidak begitu bagus pendengarannya. Sedikit demi sedikit menjadi jelas. Lesan kita mungkin di awal kita tidak bisa bicara. Terbata-bata, ucapannya nggak jelas. Sedikit demi sedikit semakin jelas. Yang dulunya mungkin kita tidak bisa membedakan, tidak bisa berpikir, tidak bisa mencerna sedikit demi sedikit semuanya menjadi jelas. Tujuan dari itu semuanya fidina azakumullah satu. Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya tadi menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan kita, memberikan fasilitas untuk kita semuanya, memberikan pendengaran, penglihatan dan akal serta hati. Allah mengatakan la'allakum tashkurun, agar kalian mau berterima kasih, bersyukur kepada penciptamu yang telah memberikan kepadamu fasilitas seperti ini, yang kalau kita lihat apa yang ada pada jasad dan tubuh kita ini, itu tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Tidak bisa digantikan dengan dunia seisinya. Kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat melimpah. Alaysa wahabaka hadihin ni'am. tafadulan minhu wa ihsanan. Qadiran ala salbiha Ida aghdabtahu faghadiba alaik. Kemudian beliau mengajak kita untuk berpikir sekarang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua kenikmatan ini, semua karunia ini, murni kebaikan dari Allah untuk kita semua. Bukankah Allah mampu untuk mencabutnya darimu? ketika Allah eh, ketika engkau membuat Allah Subhanahu wa taala marah dan murka kita ini diciptakan oleh Allah kita ini semua adalah makhluk-makhluknya Allah semua yang ada pada diri kita itu dari Allah Subhanahu wa taala Allah yang mengaturnya Allah mampu untuk mencabutnya kembali ingat pada ayat yang tadi kita baca Allah mengatakan la'allakum tashkurun agar kalian berterima kasih bersyukur kepada zat yang telah memberimu fasilitas seperti ini. Pada ayat yang lainnya Allah mengatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, ingkar, tidak mau berterima kasih, azabku itu sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika pendengaran kita tidak digunakan dengan semestinya, Allah Maha Mampu untuk mencabutnya. Ketika pandangan kita tidak digunakan semestinya, Allah Maha Mampu untuk mencabutnya. Ketika lesan kita digunakan tidak semestinya, Allah Maha Mampu untuk mencabutnya. Ketika hati dan akal pikiran kita tidak diarahkan sebagaimana mestinya, Allah Maha Mampu untuk mencabutnya. Sangat dan sangat mampu Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya bunai, wahai putraku. Awal wajibin alaika li khaliqik. Jalla sya'nuhu. An ta'rifahu bisifatihil kamaliyah. Wahai putraku. Kewajiban pertama yang wajib engkau tunaikan sebagai hak penciptamu jalla sya'nuhu adalah engkau mengenal bagaimanakah kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa an takuna syadidal ala ta'atihi. Dan hendaknya engkau sangat semangat untuk mentaati pencipta. Jadi di awal beliau menggiring kita untuk berpikir, merenungi, mentadaburi Diri kita masing-masing, jangan jauh-jauh. Diri kita saja kita lihat. Semua fasilitas yang kita rasakan sekarang ini, sejak kita lahir sampai detik ini, semua kenikmatan yang kita rasakan dari jasad kita sendiri, memiliki sebuah misi dan tanggung jawab yang besar La'allakum tashkurun. Agar kalian berterima kasih. Bagaimana wujud terima kasih kita kepada Allah? Bagaimana wujud syukur kita kepada Allah? Beliau menyebutkan, hendaknya engkau semangat dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama yuqal, ada sebagian pepatah yang mengatakan, man ahsana ilaik, Faqadista'badak. Faqadista'badak. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka sungguh dia telah memperbudakmu. Ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Ya Yakni apa? Ketika ada orang yang selalu berbuat baik kepada kita, terkadang sedikit membuat kita merendah di hadapannya. Membuat kita terbawa dengan kebaikannya. Membuat kita terkalahkan dengan kebaikannya. Makanya ada pepatah yang mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah membuat kalian menjadi ciut nyali, tidak mau adil ketika melihat kedudukan suatu kaum. I'dilu, adillah engkau. Huwa aqrabu littaqwa, itu lebih mendekati ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini antar makhluk yang mungkin makhluk tadi itu apa yang dia punya, kekayaan yang dia punya, kebaikan yang dia punya. Minallah. Bukan dari siapa-siapa lagi. Minallah wahdala syarikalah. Dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya mungkin kalau kita tunduk kepada makhluk tadi haram, hukumnya tidak boleh. Lalu sekarangnya memberikan kenikmatan kepada kita semua dan juga orang yang berbuat baik kepada kita semuanya Allah Azza wa Jal, maka lebih pantas, lebih wajib, lebih layak lagi bagi kita untuk tunduk hanya kepada Allah. Semangat ibadah hanya kepada Allah. Semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hakada syaitan haris ala idlalin nas an suratul mustaqim. Syaitan sangat semangat, juga lebih semangat lagi untuk menyimpangkan Bani Adam dari jalan yang lurus, Semakin gigih hamba itu beribadah, semakin semangat pula syaitan untuk membuat dia menyimpang. Jangan dikira orang yang keimanannya tebal kemudian kebal dari setan. Eh, oh, iku imane wis tinggi iku. Eh, ndak mungkin setan dekat-dekat. Oh, lebih parah setannya. Lebih besar setan yang dikirim kepadanya. Iblis melihat orang ini, ini akan dikirim sekian banyak bala tentara senior-senior untuk menjatuhkan dia dari suratul mustaqim. Selama hamba itu masih hidup. Selama hamba itu masih bernafas. Selama hamba itu memiliki akal dan melihat langit dunia ini. Tidak akan terlepas dari cengkraman iblis dan bala tentaranya. Dan itu merupakan sumpahnya dia di hadapan Allah Azza wa Jal sejak dia diusir dan dilaknat dari kerajaan langit. Dan dia memenuhi sumpah dan janjinya. Semakin orang itu semangat, Shelton, tidak tanggung-tanggung untuk membuat dia sesat. Berjuta makar dia siapkan. Wa in makruhum litazula min huljibal. Seandainya makarnya ini untuk menggeser gunung, bakal tergeser gunung itu tadi. Saking besarnya untuk menyesatkan umat manusia. Seorang hamba yang dia itu mengetahui hak penciptanya. Seorang hamba yang dia mengetahui bagaimanakah kedudukan penciptanya. Bagaimanakah kebaikan dan rahmat penciptanya yang telah diberikan kepadanya. Dia akan berusaha untuk melawan tipu daya syaitan tadi. Berusaha untuk semangat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah bimtisali awamirihi wajtina binawahi. Ketaatan kepada Allah itu terwujud pada dua rukun. Ketaatan kepada Allah terwujud pada dua rukun. Yang pertama, jalankan perintahnya. Yang kedua, jauhi larangan-larangannya. Ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, hormati perintah itu. Kerjakan perintah itu semampunya, Semaksimal mungkin engkau kerahkan kemampuanmu untuk bisa menjalankan perintah itu. Kalau seandainya engkau tidak mampu untuk melaksanakannya, ajak orang lain untuk bisa melaksanakannya. Siapa tahu ada orang-orang yang bisa melaksanakan perintah tersebut. Ketika ada larangan yang menghampiri, tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan engkau mendekatinya, Jangan engkau bermudah-mudahan untuk melanggarnya. Perintah Allah, hormati, yakini, kerjakan. Larangan Allah, tinggalkan, jauh sejauh jauh Wa anta'tati wa taqida i'tiqadan jaziman. Dan hendaknya engkau memiliki keyakinan yang mantap annal khaira ma yahtarahu Allahu lak bahwasanya yang namanya kebaikan itu adalah apa yang Allah tentukan untuk dirimu. Ini prinsip hidup. Ini merupakan kaidah pegangan hidup kita ya. Segala sesuatu yang telah Allah tetapkan, yakinlah itu pasti baik. Segala sesuatu yang Allah gariskan untuk kita semuanya, yakinlah itu pasti baik. Tidak mungkin tidak. Pasti bermaslahat. Meskipun hati ini berat. Meskipun akal ini tidak bisa sampai ke sana. Tidak mengetahui apa rahasia di balik perintah itu. Apa rahasia di balik hukum itu. Mungkin rasanya hawa nafsu ini bergejolak. Meronta, memberontak, tidak mau wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan Mungkin kamu membenci sebuah perintah dan ketetapan dari Allah, tapi ingat Allah memberikan kebaikan yang banyak pada sesuatu yang engkau benci tadi. Allah pencipta kita, wajib untuk diyakini. Allah yang memberikan rezeki kita wajib untuk diyakini. Allah yang mengatur segala urusan kita wajib untuk diyakini. Lalu kenapa kita nggak percaya dengan apa yang telah Allah Taala siapkan untuk kita? Kenapa kita nggak mau percaya dengan ketetapan Allah? Kenapa kita nggak mau percaya dengan batasan-batas yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita semua? Sangat bertentangan ketika kita mempercayai Allah menciptakan kita, memberi rezeki kita, mengatur segala urusan kita, kemudian kita nggak mau percaya dengan syariatnya. Gak mau percaya dengan ketetapannya. Gak mau percaya dengan hukum-hukumnya. Kepercayaan yang semu, dusta. Kalau kita yakin Allah yang menciptakan kita, yakinlah Allah tidak bakal menyanyikan kita. Kalau kita yakin Allah yang mengatur segala urusan kita, yakinlah tidak bakal Allah menyanyiakan kita. Segala bentuk ketetapan Allah itu pasti baik. Tidak mungkin tidak. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita tentang diri kita sendiri. La fima takhtaruhu anta li nafsik. Kebaikan itu bukanlah yang engkau pilih sendiri. bukannya engkau jalani sendiri dengan pikiran dan akalmu semata. Tidak. Semata-mata hawa nafsu yang penting enak, sim penting seret. Jalankan. Tidak. Itu bukan kebaikan. Itu bukan kemaslahatan. Jangan semata-mata engkau beriktimat bergantung pada akal pikiranmu semata. Jangan semata-mata engkau bergantung pada hawa nafsumu semata. Jangan. Segala sesuatu telah dibatasi oleh Allah. Telah ditentukan oleh Allah. Telah digariskan oleh Allah. Itu yang kau ikuti. Fala tasuddannaka an ta'ati maulak wa ibadatihi syahwat wal malahi. Maka jangan sampai engkau terlena dengan syahwat, terlena dengan perkara-perkara yang sia-sia dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terkalahkan dengan hawa nafsu kita, dengan akal kita. Ingat, kita ini diciptakan sama Allah bukan sia-sia. Allah menciptakan kita semua ini gak cuma-cuma. Ada tujuannya. Ada misinya. Seandainya kita diciptakan sia-sia, gak ada gunanya, tidak diperintah, tidak dibebani beban syariat, apa bedanya kita dengan hewan ternak? Apa bedanya kita dengan sapi? Apa bedanya kita dengan onta? Gak ada bedanya. Yang membedakan kita dari mereka semua, yang dengan itu Allah mengangkat derajat kita di sisinya, adalah dengan kita menjalankan hak Allah yang itu merupakan tujuan kita hidup. Yang merupakan tujuan kita ada. Yang merupakan tujuan kita dilahirkan di dunia ini. Setiap insan yang terlahir di dunia ini adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan peribadatan hanya kepada Sesuatu yang wajib untuk kita yakini. Dan segala sesuatu yang telah Allah gariskan dalam syariatnya itu pasti baik. Tidak mungkin tidak. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang digariskan untuk kita itu pasti baik, tidak mungkin tidak. Allah lebih tahu tentang kita. Ketika Allah menetapkan ini perintah kerjakan, meskipun kita tidak suka, meskipun kita membenci, seakan-akan itu menjerumuskan kita dalam kebinasaan. Tapi ingat, itu baik. Di antaranya mungkin berjihad. Ya mungkin orang memandang setor nyawa. Ya mungkin orang itu memandang ini membinasakan. Tidak sesuai dengan tabiat manusia. Harus berhadapan dengan sekian banyak mana bahaya. Tapi ingat, itu pasti baik. Bahkan Allah menjadikannya sebagai puncak tertinggi agama kita. Sebagai puncak tertinggi amalan Islam. Yang balasannya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau kira orang yang mati syahid itu kemudian mati sia-sia, mati konyol. Tidak mereka itu diberi rizki Allah, Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala yurzaqun inda rabbihim mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu kalau tidak kita rasakan sekarang Allah taala akan siapkan nanti di yaumul qiyamah wala ajrul akhirati khair dan yakinilah pahala di akhirat itu lebih besar seteguk air susu yang kita minum di surga tidak bisa kita bandingkan dengan kenikmatan dunia seisinya Surga yang tingkatan levelnya paling rendah di sisi Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan sepuluh dunia seisinya. Dunia itu penuh dengan rasa capek. Dunia itu penuh dengan rasa penat, bising, susah. Orang kalau mau sukses harus susah payah dulu. Banting tulang, peras keringat. Serba capek dunia itu. seenak enak dunia ada sisi efek negatifnya. Orang kaya banyak penyakitnya. Orang miskin banyak cobaannya. Ya disebut capek dunia itu. Surga Allah Subhanahu wa taala la nasaba fihi wa la ta'ab. Gak ada yang seperti itu. Semua sebuah kenikmatan. Maka segala sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita, yakinilah itu pasti baik. Berujungkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sabarlah sedikit untuk bisa merasakan kenikmatan yang abadi. Sabarlah sesaat untuk menanggung beratnya taat kepada Allah. Ya dengan itu kita akan menuai kebaikan yang abadi yang tidak akan terkalahkan. Sabarlah sesaat untuk mengekang hawa nafsu kita. Arahkan kepada ketaatan kepada Allah. Tundukkan hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, Rabbmu sampai kematian menjemputmu bukan perkara yang mudah. Dalam hidup kita harus bergelut, berjuang dengan hawa nafsu kita sendiri. Dengan syaitan yang terus memberikan bisikan-bisikan selama kita hidup. Tidak akan melepas kita begitu saja. Dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, semuanya. Kita hidup dengan penuh perjuangan. Lawang kita lahir saja penuh dengan perjuangan. Wahnan ala wahnin, kata Allah ibu kita di atas penderitaan, di atas penderitaan untuk bisa berjuang melawan kita di dunia ini. Ketika kita sudah merasakan hawa dunia, disitulah iblis alaihi laknatullah sudah menancapkan bendera perang untuk melawan kita, menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Bersabarlah sesaat. Dunia ini sebentar kalam hil basari au huwa akrab seperti kedipan mata atau lebih cepat lagi. Sesaat sabarlah. Sembahlah Allah, taatilah Allah. Itu penciptamu yang memberikan rezeki kepadamu yang lebih tahu tentang dirimu. Sabarlah. Coba. Dan itu merupakan hak terbesar yang wajib bagi kalian untuk melaksanakannya. Hak Allah yang paling besar yang wajib bagi masing-masing kita untuk menjalankannya. Qala Malik rahimahullah wa la ta'ata ahadin minal makhluqat aziman kana au haqiran. Dan janganlah engkau tenggelam. Tunduk dengan makhluk siapapun dia. Daripada tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau dihadapkan dua pilihan. Antara Allah ataukah makhluk. Jangan sekali-kali engkau menoleh kepada makhluk tadi. Wujud keimanan yang ada pada diri kita. Wujud rasa terima kasih kita kepada Allah. Hormati Allah subhanahu wa ta'ala. Hormati batasannya. Seandainya itu berseberangan dengan orang-orang yang paling kita cintai. Berseberangan dengan orang-orang yang paling kita hormati. Berseberangan dengan orang-orang yang Masya Allah harus kita agungkan derajatnya. Namun ternyata bersebelahan dengan syariat Allah. Tidak sesuai dengan syariat Allah. Jauh dari syariat Allah. Termasuk wujud engkau berterima kasih kepada Allah. Ikuti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tanpa mengurangi rasa hormat dari pihak-pihak yang tadi memang wajib untuk dihormati. Hak dia sebagai orang yang wajib dihormati, kita penuhi. Tetapi kalau sudah berurusan dengan masalah prinsip, dengan masalah agama, masalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala, ad-din ad-din. Yang namanya agama tetaplah agama. Tidak ada yang namanya tawar-menawar dalam urusan agama. A, yo A. Tidak bisa kita ganti B dengan ucapan siapapun. Haram ya haram, tidak bisa dijadikan halal dengan ucapan siapapun. Wajib ya wajib, tidak bisa diganti dengan ucapan siapapun. Aziman kana au haqiran. Baik dia adalah orang terpandang atau bahkan orang yang biasa. Wajib. Dan ini merupakan haknya Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Berat, khanafidina azakumullah. Bukan sesuatu yang ringan. Bukan sesuatu yang gampang. Menjalankan perintah itu butuh perjuangan, butuh kesabaran. Menjauhi larangan itu juga demikian, butuh kesabaran, butuh perjuangan untuk bisa menjaga dan menghormati hak Allah Subhanahu wa taala butuh perjuangan. Kal qabid 'alal jamr. Kayak orang megang bara api au asyad atau bahkan lebih. Ya. Orang kalau sabar megang bara api betulan mungkin yang hancur tangannya. Tapi ketika dia bersabar memegang agama Allah, menghormati syariat Allah, apalagi di zaman-zaman sekarang, yang diserang itu semuanya jasad dia, keyakinan dia, agamanya, semuanya dikonca. Diuji, difitnah. Tapi ingat, kalau itu sudah hak Allah Subhanahu wa taala, maka kedepankan. Itu merupakan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya bunai, wahai putraku, min lutfillahi bi'ibadih di antara rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Irsalir rusul alaihi musallatu wassalam. Allah mengutus utusan-utusannya alaihi musallatu wassalam. Li irsadil khalq dengan tujuan untuk membimbing para makhluk wa hidayatihim ila ma yasluhu sya'nuhum fi dinihim dan mengarahkan mereka pada perkara yang bermaslahat dan bermanfaat untuk urusan agama dan dunia mereka. Ketika Rasul diutus kepada umat manusia, itu merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Kalau seandainya nggak ada Rasul yang diutus, bagaimana mungkin kita bisa tahu caranya ibadah? Al-Quran itu pembimbing kita. Undang-undang paten kita yang di dalamnya terdapat sa'adatul darain. Kebahagiaan dunia akhirat gimana kita bisa memahaminya kalau nggak ada Rasul yang diutus. Diutusnya siapa Rasul? Sebagai irsyad, mursyid, wal hadi ila sabilir rasyad sebagai orang yang memberikan bimbingan, petunjuk, mengarahkan kita semua kepada kebaikan, itu adalah kenikmatan dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirur rusul huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib dan rasul terakhir adalah Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Arabi Al-Hashimi. Beliau dari bangsa Arab dari Bani Hashim. Di sini beliau mulai menjelaskan tentang haknya Rasul. Ya. Yang pertama kita dipahamkan tentang haknya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Beliau mengarahkan kita untuk memahami bagaimanakah haknya Rasul alaihi salatu wassalam. Naam, beliau bukan pencipta kita. Naam, beliau bukan sesembahan kita. Naam, beliau bukan orang yang memberikan rezeki kita semuanya. Tapi ingat, beliau memiliki keistimewaan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul rahmat lil alamin yang membawa risalah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua abdun la yu'bad wa rasulun la yu'bad. Beliau adalah hamba biasa yang tidak boleh disembah. Tapi beliau adalah utusan Allah. Jangan didustakan. Hormati beliau. Fakama tajibu alaika ta'atu maulak. Alladhi khalaqat. Tajibu alaika ta'atu rasulihil akram. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau wajib mentaati penciptamu Sebagaimana engkau wajib mentaati Rabbmu, maka engkau juga wajib untuk mentaati utusan penciptamu, yaitu utusan yang mulia, Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan oleh sebagian pepatah, atau sebagian para ulama, ta'atul rasul, ta'atul mursil. Wa isyanul rasul, isyanul mursil. Mentaati utusan itu sama dengan mentaati yang mengutus durhaka kepada utusan itu sama saja dengan durhaka dengan yang mengutusnya. Di sini yang mengutus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbul Alamin. Kalau kita mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berarti kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau kita durhaka dengan Rasul tadi, membenci Rasul tadi, berarti sama saja kita durhaka dan membenci yang mengutusnya. Maka ketaatan kepada Allah dan Rasul itu sesuatu yang saling berkaitan, tidak bisa terlepas. Dusta orang itu kalau dia mengaku taat kepada Allah tapi benci sama Rasul. Dusta orang itu kalau dia mengaku taat kepada Allah kemudian menghinakan sunnahnya Rasul. Dusta dia kalau dia mengatakan taat kepada Allah kemudian tidak menghormati sunnah yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taatul Rasul, taatul Mursil. Mentaati utusan sama saja dengan mentaati pihak yang mengutusnya. Kemudian penulis membawakan ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang-orang yang memegang urusan kalian. Ulil amri, katakan oleh para ulama di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-ulama wal umara. Yang memegang urusan kita adalah para ulama dan para penguasa. Para ulama mengatur urusan agama kita. Wal umara mengatur urusan dunia dan tata negara kita. Wajib juga untuk ditaati. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengulangi lafaz ati'u pada dua tempat. Yang pertama pada haknya Allah, yang kedua pada haknya Rasul alaihi salatu wassalam. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya ketaatan kepada Rasul itu hukumnya wajib dan bersifat mutlak. Tidak ada tawar-menawar dalam ketaatan kepada Rasul. Tidak ada apa pertimbangan dalam mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diwajibkan untuk taat kepada Allah, tidak boleh ada kata yang kedua, tidak boleh ada tawar-menawar, tidak boleh ada pertimbangan di maka pula taat kepada Rasul alaihi salatu wasallam bersifat mutlak. Bersifat mutlak dalam segala urusan, dalam semua kondisi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membaiat para sahabatnya untuk mentaati beliau Filman syati wal makrah dalam keadaan semangat dalam keadaan loyo, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, tetap sam'an wa ta'ah. Mendengar dan mentaati beliau alaihi salatu wassalam. Ketaatan kepada Rasul itu bersifat mutlak. Sebagaimana kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada kejanggalan dalam diri kita ketika mentaati beliau. Tidak boleh ada prinsip atau aliran atau pemahaman yang lain ketika mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kedepankan hak beliau di atas hak seluruh makhluk yang ada. Adapun ketika Allah menyebutkan pihak yang ketiga wa ulil amri minkum tidak mengulangi lafat atiu langsung ati rasul wa ulil amri minkum. Tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Menunjukkan apa? Kita wajib taat sama mereka tapi tidak bersifat mutlak. Hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf saja. Kalau mereka memerintahkan kebaikan kita taati. Karena mereka memerintahkan kebaikan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau mereka memerintahkan pada perkara yang jelek bermaksiat, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka la ta'ada li ahadin fi maksiati khaliq. Tidak boleh taat kepada siapapun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Tayyib sudah masuk adan Isya, fadl muadzin yu'adzin. Tayyib. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan ayat yang lain berkaitan dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam disebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'adzibuhu 'adaban alima dan barang siapa yang berpaling darinya, maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang membinasakan. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas memerintahkan kita semua untuk mentaati Allah dan utusannya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan sekaligus ancaman. Jaminan bagi mereka yang mentaatinya dan ancaman bagi mereka yang durhaka bermaksiat kepada Rasul tersebut. Orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dijamin masuk ke dalam surga. Kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan mereka-mereka yang berdurhakai Allah dan Rasulnya. Kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka diancam dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Khalid dan Muhallad dan fiha. Fa'al mu'alif rahimahullah. Ya bunai. Wahai putraku. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu 'anil hawa. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Sekarang beliau ingin memahamkan kepada kita, ya, kenapa kok Rasul yang ditaati dan ketaatan beli kepada beliau kenapa bersifat mutlak? Kenapa kok kita tidak cari figur yang lain saja selain beliau? Ini alasannya. Karena Rasul ketika berbicara bukan dengan hawa nafsunya. Fakullu awamirihi wa nawahi mustanidatun ilal wahyil ilahi. Semua perintah beliau, semua larangan beliau itu bersandarkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berbicara bukan dengan hawa nafsunya, bukan dengan akalnya, tapi murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala murni dari perintah Allah Subhanahu wa taala, murni dari amanah Allah Subhanahu wa taala. Fata'atuhu sallallahu alaihi wasallam min ta'atillahi jalla sya'nuhu, maka mentaati beliau termasuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 Qul katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam. In kuntum Allah fattabi'uni. Kalau kalian semuanya mengaku cinta kepada Allah, ikuti jalanku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian wa yaghfir lakum dzunubakum dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada seluruh hamba-hambanya. Kalau kalian semuanya memang jujur cinta kepadaku, kata Allah. Maka sekarang cintailah utusanku. Taatilah utusanku. Jangan kalian durhaka kepadanya. Kalau kalian mau mentaatinya, yuhbibkumullah. Allah akan mencintai kalian plus tambahan. Wa lakum Dosa-dosa kalian diampuni semua termasuk di antara sebab maghfirah termasuk di antara sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ulama kita al-mufassirun ahli tafsir mereka menyebut ayat ini dengan sebutan ayatul mihnah. Ayat ujian. Ayat untuk ngetes ya. Ada suatu kaum Yadda'una Allah. Mereka mengaku cinta kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala imtah, imtanahahu. Allah menguji mereka, mengetes kejujuran pengakuan mereka. Kalau memang kamu cinta Allah, kalau kamu memang mengaku taat kepada Allah, sekarang taati utusan. Taati Rasulku. Pegang semua ucapannya. Ikuti semua perintahnya. Jauhi semua larangannya. Kalau kalian berhasil mentaati utusanku, yuhbibkumullah. Jaminannya adalah Allah akan mencintai kita, akan mengangkat derajat kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini ujian. Ini tes dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan sebagaimana yang tadi kita isyaratkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu saling berkaitan. Gak bisa kemudian kita tinggalkan salah satunya. Kalau kita memang jujur keimanan kita, taati keduanya. Ketaatan kepada Rasul itu bersifat mutlak. Dan ketaatan kepada Rasul itu dibebankan kepada semua pihak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu berbicara pada seluruh hamba-hambanya. Qul in kuntum Allah. Kalau kalian, kalian semuanya tanpa terkecuali. Ayat ini gak khusus bagi mereka bangsa Arab. Ayat ini tidak khusus pada pihak-pihak tertentu saja, bukan yang lain. Ayat ini ditujukan kepada semua pihak tanpa terkecuali. Maka salah, dusta. Kalau kemudian ada orang itu tidak mau menjalankan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan Nabi Muhammad itu nabinya orang Arab. Salah dan dusta ada orang yang kemudian membenci sunnah Rasul, tidak mau menjalankan sunnah Rasul dengan alasan itu kan adatnya orang Arab. Itu kan kebiasaan orang Arab. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dari bangsa Arab dan memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan Sunnah itu bukan kemudian rasul khusus untuk mereka. Tapi untuk menunjukkan kepada kita kemuliaan bangsa Arab. Mereka adalah bangsa yang mulia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Wal Arab afdal min ghairihim." Bangsa Arab itu bangsa yang paling utama daripada selain mereka. Walughatuhum afdal min ghairihim dan bahasa mereka itu lebih utama dari bahasa selain mereka. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimanakah keutamaan bangsa Arab, bukan kemudian menunjukkan kekhususan untuk mereka, Bukan kemudian Al-Quran itu untuk mereka saja, Rasul untuk mereka saja, yang lainnya bebas. Mau milih Rasul yang mana, atau bahkan ada yang ingin mengaku sebagai Rasul, tidak masalah. Lah! Dusta orang itu kalau kemudian ngaku cinta sama Allah, namun kemudian tidak mau sunnah Rasul dengan alasan, itu kan adatnya Arab, itu kan kebiasaan Arab, beliau kan utusan untuk orang Arab, wa ila akhirih. Dusta ucapan dia, bohong dia. Kadzabul asyir. Pendusta. Omong kosong, dusta kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini tegas Allah menantang orang ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai nabiku kepada orang-orang ini yang ngaku cinta Allah, ikuti aku, ikuti sunnahku. Sunnahnya beliau itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil Arab. Tidaklah aku mengutusmu kecuali rahmat untuk seluruh alam raya ini. Bukan hanya bangsa Arab saja. Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, jaminannya sudah jelas siapapun dia. Dan barang siapa yang dia itu mendurhakai Allah dan Rasulnya, ancamannya sudah jelas siapapun dia. Sebagian ulama salaf kita ya, pernah membaca sebuah ayat ya, atau dia pernah menangis di sebelah Ka'bah Kemudian didatangi oleh muridnya. Kemudian ketika dia melihat wajah orang ini, oh ini keluarganya Rasul. Termasuk di antara anak keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala Kemudian ditanya kenapa kok kamu menangis? Ya. Kamu itu sudah punya nasab orang terpandang bangsa Arab Quraisy lagi keturunannya keturunannya Ali termasuk ahlul bait apa yang kamu khawatirkan maka sang salaf ini mengatakan kepada anak didiknya ini, kepada muridnya ini. Dia mengatakan, Man ata Allah falahul jannah wa in kana 'abdan habasyian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia dapat jaminan surga meskipun dia budak. Wa man asahu falahun nar wa in kana sayyidan Dan barang siapa yang kepada Allah dan Rasulnya, maka dia berhak mendapatkan neraka meskipun dia adalah tokoh dan pemuka Quraisy. Kemudian dia membacakan ayat, "Faida nufikha fis sur fala ansaba bainahum idin wala Kalau sangkakala itu sudah ditiup oleh malaikat yang bertugas, maka tidak ada lagi nasab pada hari itu dan satu sama lain tidak akan saling bertanya. Satu sama lain akan berpaling syakni syakni, nafsi nafsi. Masing-masing akan sibuk dengan dirinya sendiri. Gak ada lagi yang namanya nasab Arab. Gak ada lagi yang namanya nasab Quraisy. Gak ada lagi yang namanya nasab ini, ini, ini, habaib atau semisalnya. Mafi. Fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasa'alun. Maka jaminan surga itu untuk semuanya. Aneh kalau orang itu mengatakan ini sunnah untuk orang Arab kemudian dia minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang aneh, nyeleneh. Ya, tidak sinkron. Ada kontra pada otaknya. Kayak kamu menghadapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala tapi kamu kemudian menentang, tidak mau percaya cara untuk bisa masuk ke dalam surga. Rasul itu datang basyuran wa nadhira, membawa peringatan dan membawa kabar gembira. Akhirnya kamu tahu mana jalan yang menuju kepada surga, mana jalan yang menuju kepada neraka. Nah, kalau kamu tidak suka sama sunnahnya Rasul, gimana kamu bisa masuk surga? Kayak orang itu pengen jualan roti tapi nggak mau diajari bikin roti. Ya apa mau bisa jadi pedagang roti? Orang itu pengen pinter jadi montir tapi ketika diajari bengkel nggak mau. ya apa mau bisa memperbaiki motor kalau kayak gitu? Nah ini orang berharap surga tapi tidak mau tahu caranya. Ini Rasul datang ngasih bimbingan. Ini jalan surga, kamu titi, kamu ikuti. Lalu kok tidak mau? Oh itu untuk orang Arab. Enak bagi orang Arab ya dapat sukanya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak. Lah rugi kita. Bukan orang Arab. Banyak orang yang merugi. Imam Bukhari, eh? Sahibus Sahih yang kitabnya diakui as-sahhul kutub ba'dal Quran, yang kita beliau diakui paling sahih setelah Al-Quran. Lah enggak masuk surga beliau ini. Orang ajam beliau ini. Eh? Imam Muslim kutubus sittah, para ulama yang membukukan enam kitab induk sunnah, semuanya orang ajam ada Mereka masuk surga mereka tidak ada jaminan mereka Lalu untuk apa mereka kepontang panting mencari ilmu, mencari hadis, membela sunnah Rasul? Eh? Untuk apa para mujahidun? Mati sia-sia mereka. Dari kalangan orang-orang selain Arab. Al-jannah jannatullah. Man ata Allah. Pada sahabat mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kainan mengkal apapun dia. Falahul jannah. Dapat surga. Arabian kana am a'jamian. Sayyidan kana am abdan raqiqan. Baik dia orang Arab atau orang Aceh, Orang merdeka atau budak. Kalau dia mentaati Allah, memenuhi haknya Allah dan Rasulnya, surga balasannya. Surga balasannya. Kalau kamu berpandangan sebagai sunnah Rasul itu hanya untuk orang Arab, lepas saja baju Islammu itu. Kenapa? Islam yang bawa siapa? Rasul saw. Alaihi Wasallam. Orang orang Arab terus gak usah kamu ngaku kamu Muslim. Itu berarti agamanya orang Arab. La haula la quwwata illa billah. Rusak tatanan dunia ini. Kiamat yang namanya dunia kalau saya seperti ini. Hah? Syariat yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk semua pihak. Percuma Rasul menulis surat kepada para raja kalau memang beliau hanya untuk orang Arab. Percuma beliau, para sahabat beliau berjuang mati-matian. Memerangi para raja-raja dunia yang mereka bukan orang Arab. Untuk apa perjuangan mereka? meneruskan tokat estafet dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa perjuangan mereka semuanya? Kalau seandainya beliau hanya untuk orang Arab. Seandainya untuk orang Arab, ya ikhwah. Tidak mungkin Rasul mengirim surat kepada Raja Persia, Raja Romawi, Raja Iskandar, walakhirih. Tidak mungkin. Eh? Tidak mungkin. Tapi ketika Rasul menulis surat untuk mereka semua memberikan peringatan kepada mereka, aslim taslam. Masuk Islam, kamu selamat. Kalau tidak alaika ismul adisiyin, alaika ismul rumiyin, alaika ismul fadisiyin. Kalau tidak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosa seluruh rakyat Persia, menanggung dosa seluruh rakyat Romawi, semuanya kamu tanggung dosanya. Kalau Rasul itu khusus untuk orang Arab ngapain beliau capek-capek ngirim surat seperti ini? Para sahabat berjuang dengan keringat mereka, dengan jasad mereka, dengan darah mereka. Ja'far ibn Abu Talib terputus tubuhnya menjadi dua. Para sahabat yang lainnya mati di medan pertempuran. Hamzah dicincang tubuhnya. Bismillah. Kalau seandainya Islam ini untuk, untuk orang Arab, untuk apa perjuangan mereka? Islam itu rahmatan lil alamin. Untuk rahmat alam raya ini. Bukan untuk pihak-pihak tertentu. Rasul diutus itu untuk semua pihak, semua kalangan. Seluruh alam raya ini adalah umat beliau. Dan kita semuanya bertanggung jawab untuk menunaikan haknya Allah dan hak beliau alaihi salatu wassalam. Meskipun kita tidak berhidung mancung seperti orang Arab, ya. Meskipun kita tidak berjenggot tebal seperti orang Arab, meskipun kita tidak punya nasab seperti nasab orang Arab, yakinlah kamu umatnya Rasul wajib mengamalkan Quran, wajib mengamalkan sunnah, wajib membela agama, jannah surga itu sebagai balasan. Tapi kalau engkau menentang syariat Allah, tidak mau menunaikan hak keduanya, neraka siap-siap untukmu. Wal Kalau mu'alif rahimahullah, ya bunai, wahai putraku. La yakmulu imanul abdi hatta yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wahai putraku, keimanan hamba itu tidak bakal sempurna sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW mengatakan, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. Salah seorang di antara kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh umat manusia yang ada. Ini langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan wan nasi seluruh umat manusia. Beliau gak mengatakan wal Arab. Lah. Kalian tidak dikatakan mukmin sejati sampai aku lebih kalian hormati Sampai sunnahku lebih kalian bela. Sampai agamaku lebih kalian junjung. Daripada seluruh umat manusia yang ada yang berseberangan dengan sunnahku. Konsekuensi hadis ini berat. Karena Bukan sesuatu yang ringan. Ketika kita harus dihadapkan dengan anak kita sendiri. Kita dihadapkan dengan orang tua kita sendiri. Kita dihadapkan dengan atasan kita sendiri. Orang-orang yang kita pandang. Orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita hormati. Tapi ternyata mereka tidak sependapat dengan syariat Allah dan Rasulnya. Disinilah Rasul mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walad, min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Gak beriman, gak sempurna, gak sejati imanmu itu sampai aku lebih engkau cintai daripada anakmu, ayahmu dan seluruh umat manusia yang ada. Berat butuh perjuangan. Tapi kalau kita bisa melaksanakannya, bisa menempatkan semua pada porsinya, bisa kita tempatkan sesuai dengan kadarnya, maka jaminannya adalah sempurna keimanan kita. Jujur keimanan kita, ya dengan itu insya Allah ta'ala surga menjadi tempat kita. Tapi kalau kita lebih memilih keridoan umat manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalik keadaan. Allah akan murka dengan kita. Dan umat manusia yang tadinya kita cintai akan murka juga kepada kita. Semua akan murka dengan kita. Ketika kita lebih menghormati manusia daripada menghormati syariat Allah. Lebih memperjuangkan umat manusia daripada memperjuangkan agama agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, ini wujud keimanan kita. Ini wujud keislaman kita. Wujud dari dua kalimat syahadat kita yang sudah kita ucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Ini wujudnya. Jadikanlah Allah yang lebih engkau utamakan. Jadikan Rasul SAW lebih engkau utamakan daripada yang lain. Dan itu adalah hak keduanya yang wajib bagi masing-masing kita untuk menunaikannya. Dengan ini khanafidan azakumullah selesai kita membahas bab yang ketiga ini.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 Fadlu barakallahu fikum.